abduhu wa rasuluh amma ba'du. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini hari Rabu malam Kamis 13 Januari 2021 maka kita lanjutkan ba'da sholatil maghrib kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kita al ahbar al sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan kumpulan hadis-hadis sahih yang membahas tentang permasalahan puasa Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada kajian ke-21 masih dalam keadaan bab keutamaan puasa dan pada keutamaan puasa itu menyebabkan kedisiplinan kepada jiwa-jiwa kita sehingga menjadikan kita mempunyai akhlak yang mulia. Dan insya Allah kita akan masuk juga kepada fadilah Rabi atau Asam bahwa keutamaan orang yang berpuasa penyebab kebahagiaan di dunia sebelum di hari akhirat kelak. nah sebelum kita masuk kepada sesi ke-21 ini, Dipersilakan kepada ikhwanuna untuk mentasmi matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif fi kitabih Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkam Siyam Ramadan. Asyam yuhadibul akhlak pada keutamaan yang ke-13 bahwa puasa itu mendidik dan membina akhlak kita menjadi baik. Telah kita sebutkan definisi yuhadibul akhlak dan bahkan telah kita takrif di pelajaran yang lalu dari hadis-hadis yang ada dan terakhir kita takrif dari hadis Adi bin Hatim. Kemudian sekarang kita masuk pendalilan hadis yang keempat An علي Anhu الله عنه قال ألا أدلكم على ما يذهب وضع الصرف صيام ثلاثة kulli من كل lahu sahihun Berkata Ali radhiyallahu anhu, tidaklah aku tunjukkan kepada kalian dari perkara-perkara yang Yuhibu wa yang menyebabkan wabru sadr itu pergi. Dan wabru sadr telah kita tafsirkan di pelajaran yang lalu, maknanya panas di dalam hati yang menyebabkan kepada keburukan hati seperti bakhil, seperti hasad, iri, dengki, kibur, sombong, dan sebagainya. Maka ada obatnya ada terapinya. Apa terapinya? Siamu Talatati ayam min kulli Berpuasa tiga hari pada setiap bulan. Untuk puasa tiga hari setiap bulan telah kita bahas juga di pelajaran yang lalu. Apakah dia waktu tertentu? Pokoknya tiga hari dalam setiap bulan. Baik di awal bulan satu hari, di tengah bulan satu hari, di akhir bulan satu hari. Pokoknya jumlahnya tiga. Apakah seperti itu? Jawabnya tidak. Telah datang hadis-hadis yang mengkhususkan bahwa yang diinginkan salah satu ayam di sini adalah puasa ayam lebih. Yang mana pendalilannya datang dari berbagai sahabat dari berbagai riwayat maka pelajaran datang diriwayatkan yang memberikan khobar seperti ini datang dari diantaranya dari Abdullah yang mana disebutkan kata Rasulullah SAW wasallam ya sumu min guratin kulli syahr salata ayyam maka di riwayat Abdullah ini menjelaskan kepada kita bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dulu puasa di ayami guratin dan dulu waktu Arabia ayam guratin di hari yang di malamnya terang benderang. Dan tidak tidaklah malam yang terang benderang kecuali full kecuali bulan purnama. Dan bulan purnama di sini di siangnya maka dia itu dijadikan puasa tanggal 13, 14 dan 15. Maka di dalam waktu ini disebutkan dulu Nabi melaksanakan puasa min roti dari malamnya yang terang. Setiap malam yang malamnya terang, maka di siang harinya melaksanakan puasa tiga hari dalam sebulan. Dan lebih jelasnya lagi datang riwayat siang mati ayam minggu isyahr siang syahr siang dahar ayam yudir sahih sabihatu salah kata asrafa wa arba'a asrata wa khamsa asrata maka dia itu puasa yang mana di siangnya dari malam ke-13, ke-14 dan ke-15. Maka dari sini kita mengetahui makna lafaz yang di hadis barang siapa yang menginginkan hatinya itu menjadi baik dan yang habu wa dan pergi dari hatinya panas-panas dan juga perkara-perkara yang menyebabkan penyakit hati itu pergi. Puasalah tiga hari. Tiga hari yang diinginkan di sini ditafsirkan oleh hadis-hadis yang lain. Hari-hari yang malamnya itu full moon. Maka tanggal 13, 14, dan 15. Maka ini yang rajih. Sehingga bukan maknanya puasa tiga hari dalam sebulan terserah. Mau di ujungnya, mau di tengahnya, mau di awalnya, yang jelas tiga bulan. Mau disambung, mau diputus-putus, terserah. Ini ucapan yang maju Yang wajib dia itu ditafsirkan, maka sesama hadis saling menafsirkan. Maka hadis Ali di sini <clears throat> kita katakan mauquf. Kenapa? Karena dia di sini ucapan Ali radhiyallahu anhu. Namun dikatakan lahu hukmu mempunyai hukum yang marfu. Kenapa? Karena di sini bukan ijtihadnya Ali. Dari mana Ali radhiyallahu anhu mengatakan dari perkara yang gaib, tidakkah kalian menginginkan di mana hati-hati kita ini jiwa-jiwa yang Allah berfirman inna nafsal amaratun bisu sungguhnya jiwa-jiwa itu kebanyakan cenderung melaksanakan dosa-dosa dan kemaksiatan itu akan dihilangkan dan ditarbiah dan di training oleh puasa yakni puasa tiga hari. Maka dari mana ucapan Ali ini? Bagaimana Ali radhiyallahu anhu mengetahui perkara-perkara yang gaib seperti ini? Maka tidak lain kecuali dari mambain wahid, dari mata air yang satu. Mata air ilmu yang satu. Siapa? Gurunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan pendalilan yang kedua kalau dia itu mampu tetapi mampu hukman dengan adanya riwayat-riwayat sahabat yang lain. Seperti di hadis yang pertama dari siapa? Anil Aqrani. Hadis yang kedua dari siapa? Rajulun min ashabin Nabi. Hadis ketiga dari siapa? Adi Ibnu Hatim. Maka dari sahabat-sahabat yang lain sama lakutnya meriwayatkan dari Nabi. Berarti hadis Ali pun meriwayatkan dari Nabi. Lalu jika ditanyakan kepada kita, lalu bagaimana kenapa Ali radhiyallahu anhu tidak mengangkat kalau Rasulullah? Di sini banyak pembahasan dari para ulama bahwa banyak periwayatan-periwayatan yang mauquf dan kadang-kadang mursal seperti berkata Said ibn Musayyib langsung kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat misalnya. Kenapa? Karena dalam majelis fatwa seperti orang yang ditanya dan pertanyaannya banyak sambil berjalan ditanya di saat duduk selesai sholat ditanya ditanya permasalahan tentang ini maka ma'ruf hadis itu masuk di zaman para sahabat seperti hadis ini diriwayatkan oleh tiga sahabat selain Ali dari Al-A'rabi dari Rajulin min Ashabi Nabi dan dari Adi bin maka bisa jadi Ali radhiyallahu anhu ditanya maka juga di sini dia mengatakan ala adulukum. Mayur dua bersabar. Bisa jadi dia ditanya tentang fatwa bahwa bagaimana cara mengangkat penyakit hati dan sebagainya. Maka dia mengeluarkan ucapan langsung tanpa mengangkat kepada Nabi, namun maknanya dia itu hadis yang marfu. Itu sebabnya kenapa beberapa sahabat kadang-kadang meriwayatkan hadis yang mautu, tetapi pada dasarnya ucapan Nabi. Lalu kenapa tidak langsung dari Nabi seperti hadis-hadis lain. Itulah sebabnya. Kadang-kadang dalam keadaan berfatwa, kadang-kadang dalam keadaan beristihad, maknanya menjawab pertanyaan dan koroya menghukumi seseorang di saat ditanya bagaimana hukumnya orang demikian demikian demikian dia langsung mengatakan tanpa menyebutkan kalau Rasulullah hukumnya langsung nas hadis demikian demikian demikian kalau dirujuk itu adalah hadis yang marfu, ucapan dari Nabi. Begitupun di sini. Dia mengatakan, tidak apa kalian aku beritahukan yang menyebabkan mentraining hati-hati menjadi baik, maka puasalah tiga hari. Ini ternyata ucapan Nabi. Maka dikatakan mau tetapi mempunyai hukum rafa. Dan ini permasalahan di ilmi mustalah hadis juga ada dan di ilmi usulul fikih. Alhasil hadis ini kita katakan maupun lahu murafah dengan korina. Tidak sembarangan kita mengatakan ucapan sahabat maupun lahu murafah. Kita katakan di sini perkaranya bukan dari istihad Ali untuk mengatakan perkara yang goib seperti ini. Dan yang kedua, datang riwayat dari sahabat yang lain yang maknanya seperti ini. Menandakan bahwa hadis ini masuk di kalangan para sahabat sehingga dia hanya menyebutkan berfatwa ataupun menjawab soal langsung tanpa mengangkat kepada Nabi, maknanya hadis ini sudah masuk di antara para sahabat. Hanya mengingatkan seperti itu. Dan contoh yang lain seperti kasus seperti ini, ini dari bab faidah yang nanti insya Allah akan datang hadis Aisyah dengan hadis Ibni Abbas. Di mana di hadis Aisyah disebutkan Inal qalam Aisyah melakukan kepada Nabi bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inal falam fadrufi an salah bahwa falam pena pencatatan amal-amal buruk itu diangkat dari tiga perkara. Anak imhatayastaikid dari orang yang tidur sampai dia bangun. Dan yang kedua, baik ataupun harta dia yablugo dari seorang sobi seperti kita anak-anak kita di sini sampai dia balik maka baru dicatat amal-amal keburukannya dan juga dari al-majnun hatta yafiq dari orang yang hilang ingatannya sampai sadar baik epilepsi sementara sehari ataupun setengah hari ataupun beberapa jam ataupun orang yang gila kesurupan dan sebagainya sampai dia sadar maka hukumnya baru dicatat ini hadis yang sahih. Diriwayatkan dari Aisyah dan di sini marfu dikatakan dari Nabi. Kemudian datang di hadis Ibni Abbas menceritakan bukan dari ucapan Nabi. Disebutkan menhadap ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas Tahu. Tahu surah kita قلت taala تعال الآن أنا أزيد di surah al درس waktu daras tarha syaitan disuruh berhenti cepat ke sini tidak mau ya sudah dipukul semuanya Astagfirullah hilang semua sekarang maka di hadis Ibn Abbas disebutkan di dalam hadis bahwa Umar bin Khattab memerintahkan untuk merajam perempuan yang gila. Kemudian di saat mau dirajam, Ali lewat. Dan dikatakan, kenapa perempuan seperti ini mau dirajam? Padahal dia gila. Kemudian datang Ali kepada Umar radhiyallahu anhu. Berkata Ali radhiyallahu anhu, "Ya Amirul Mukminin, Alaysa Diingatkan dengan hadis ini. Alaisa imra'ah, alaisa al-qalam qad an imra'ah majnun, an imra'ah majnun hatta tatik Bukankah pena itu diangkat dari orang yang gila seperti perempuan yang gila ini sampai dia sadar, maka bagaimana perempuan gila ini mau dirojam? Dia gila, tidak punya akal, tidak mengetahui apa yang dia perbuat. Maka akhirnya disebutkan di dalam hadis itu amat sabur tidak akan ingat dengan lapor seperti itu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas dari sini para ulama seperti Syekh Al Albani Syekh Kami Mukbil juga sama mengatakan ini hadis marfu tetapi hukumnya mar hadis marfu dari ucapan Ali kepada Umar seperti lapor Aisyah bahwa perempuan ini gila. Kenapa dihukumi? Padahal orang itu diangkat dari perempuan gila sampai dia sadar, sampai dia berakal. Ini ucapan Ali kepada Amirul Mukminin tanpa menyebutkan berkata Nabi. Dan lapor amatasma'u. Apakah kamu tidak mendengar wahai Amirul Mukminin? Ataupun apakah kamu lupa dengan lafaz ini, dengan hadis ini? Dia tidak menyebutkan dari Nabi tetapi menyebutkan orang itu terangkat dari tiga perkara. Yang dilihatkan Ibnu Abbas. Di situ para ulama mengatakan seperti Syekh al Mukbil dan juga Syekh al bani hadis ini jelas maupun ucapan Ali tetapi mampu hukman. Kenapa? Dia mengingatkan Umar, apakah kamu telah lupa? Apakah kamu tidak mendengar? Menandakan hadis ini pernah lewat kepada mereka semua. Nabi telah mengingatkan. Ini pertama sebabnya hadis ini maupun tetapi hukumnya marfu. Dan yang kedua dari Aisyah sendiri meriwayatkan dari Nabi marfu'an. Berkata Aisyah dari Nabi. Paham ya? Ini contoh tambahan dari permasalahan ini. Dan begitu pun hadis Ali di sini dia hanya mengatakan tidaklah aku berikan kepada kalian perkara yang menyebabkan hati-hati kita ini menjadi baik. Maka ini ucapan dari Ali kita katakan tadi Mauku, ucapan sahabat dinamakan mauku. Tetapi mauku hukman. Tetapi hukum yang menjadi mauku, kenapa? Karena di sini dia itu bukan dari istihadnya dan yang kedua telah datang dari sahabat yang lain langsung menaikkan kepada Nabi. Lalu jika ditanya lalu kenapa Ali tidak menaikkan kepada Nabi kalau Rasulullah bisa jadi dalam permasalahan apa tadi soal jawab atau dalam permasalahan fatwa atau dalam permasalahan kodoya memberikan kodok hukum maka hukum dengan cepat tidak mengatakan para Rasulullah seperti periwayatan itu sebabnya kemudian hadis ini kita katakan mau lalu mau kemudian sahih riwayi menandakan bahwa hadis ini sahih namun bukan dari periwayatan jalan yang satu ini tetapi dengan yang lainnya maka bagaimana akhirnya diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari jalan Musa bin Uqbah an Abi Ishaq anil Harith an Ali. Maka hadis ini dari Abi Ishaq dari Al Harith dari Ali. Maka di sini sanatnya jazakallahu khair. Sanatnya karena madar sanad kembali kepada Abu Ishaq dan dia as As-Sabihi dan Abu Ishaq As-Sabihi mudallis dan telah beranak-anak di sini. Dan yang kedua Al Harith yang meriwayatkan dari An yang mana dia itu dinamakan Al Harith Al Awar Al Harith yang matanya rusak satu maka dia orang yang gaib dan al-hadis al masyhur dari segi akidahnya Syiah. Maka kelompok Syiah banyak meriwayatkan dari Ali apalagi yang Rafidah, maka dia akan meriwayatkan dari Ali hadis-hadis yang palsu. Namun al hadis al aqwar wallahu a'lam yang rajih disebutkan oleh para ulama dia rawi yang hafalannya rusak saja meskipun agamanya madhabnya rusak, madhab yang syiah, tetapi tidak sampai kepada kekufuran seperti kelompok Arab di zaman sekarang yang mencela para sahabat dan mengkultus individukan Hussein dan juga mengkultus individukan Ali. Maka inilah dari hadis Ali yang mana dia baif dikarenakan Abi Ishaq dan Al Harith Al Awar disanai kepada derajat sahih riwayat dari hadis yang sebelumnya dari Adi Ibn Hatim dan dari Rajulin min Ashabi Nabi dan dari Kisah Al-Aqrabi, hadis-hadis terdahulu. Karena hadisnya sama. Maka ini juga dari praktek kita belajar ilmu hadis di mana kita bisa menghukumnya sekarang sahih riwayat Karena meskipun doif telah datang riwayat yang sebelumnya. Di dalam matan disebutkan ada tiga sahabat yang sebelumnya. Adapun Ali radhiyallahu anhu, siapa di sini seperti biasa kita jika melewati sahabat yang baru sedikit kita jelaskan dari bayi batas dan biografi agar kita mencintai para sahabat karena pepatah Indonesia tak kenal maka tak sayang dan cinta para, kepada para sahabat adalah sebab kita akan dicintai oleh Allah dan juga ibadah kepada Allah dengan mencintai mereka karena Allah ridho kepada mereka akan dimasukkan kepada surga apalagi, apalagi Ali dari Khulafa Ar-Rasyidin dan dari 10 orang yang dijanjikan masuk kepada surga sebelum meninggalnya. Maka siapa Ali radhiyallahu anhu dan juga selain itu al-sunnah mencintai para sahabat semuanya. Seperti diucapkan oleh Imam Ibn Taimiyah, kullu sahabatin hubbu sahabati kullihim lima abun wa mawaddatul qurba biha atawasal. Maka seluruh para sahabat dicintai oleh madhab kita ahli sunnah. Sehingga tidak seperti kelompok sesat yang mencintai sebagian sahabat dan mencela sebagian. Seperti Syiah. Mencintai Ali dan keturunannya, Hussein, Hasan, secara dulu dan mencela Abu Bakar, Umar, Abi Hurairah, Aisyah, Hafsah dan yang lainnya. Maka siapa Ali radhiyallahu anhu huwa Amirul Mukminin Ali ibnu Abi Thalib dari Bani Hashim Al Hashimi dari Bani Abdi Manaf Al-Qurashi Al-Hashimi. Dan dia dilahirkan sebelum bi'fatin Nabi. Maka sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, dia dilahirkan. Sepuluh tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Nabi. Sebelum Muhammad SAW diangkat menjadi Nabi. Dan Nabi Muhammad mendidik Ali radhiyallahu anhu di rumahnya dan akhirnya menjadikan dia pemuda yang gagah perkasa yang mempunyai akal dan juga kemuliaan pokoknya padanya yang tidak ada parahnya tidak ada bandingannya dengan kita semua dan tidak tahu tahu Nabi selain mendidik dia menjadi orang yang bagaikan singa di medan perang dan orang yang soleh maka dinikahkan dengan putrinya Fatimah dan dia termasuk dari manusia-manusia pertama yang masuk kepada Islam termasuk dari as al awalun maka keutamaan Ali radhiyallahu anhu sangatlah banyak di antaranya minal muktirin fi riwayatil hadis yang mana dia masuk kepada ranking akhir dari para sahabat yang meriwayatkan hadis yang banyak. Jika dibuka menjadi the top ten, menjadi sepuluh besar, dia di ranking yang ke sepuluh. Kalau masuk kepada sepuluh besar. Dengan beberapa hadis yang ashabul mi'at ratusan, maka Ali tidak mencapai ribuan. Kalau dibuka sepuluh top ten, kalau dibuka tujuh, perawi yang meriwayatkan ribuan, maka Ali tidak masuk. Maka Ali anhu dia masuk kepada ranking yang ke-10 dari sahabat yang meriwayatkan dari ratusan. Dan dia di ranking yang terakhir setelah dari Abdullah bin Amr bin Al-As yang mencapai ranking ke-9. Lalu berapa hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu 537 hadis. Maka dia menghafal dari Nabi 537 hadis. Maka berapa faedah yang Ali radhiyallahu anhu terima dari hadis-hadisnya yang dihafal oleh para sahabat sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Hurairah tidak mata insan iqta inqata anhu amaluhu illa min at illa min sadaqah jariyah aw ilmin yuntafa'u bihi atau wala salih yaqulahu maka di hadis yang sering kita ulang orang yang sudah meninggal itu terputus hubungannya dengan dunia kecuali pertama dia melaksanakan amal jariah seperti para pengurus dan kita semua melaksanakan pembangunan masjid dengan peluh keringat kita dan ada yang membantu dana untuk semen dan sebagainya maka ini amal jariah di kita nanti telah meninggal the next generation melaksanakan sholat dan taklim di masjid tersebut di mahat ini yang insya Allah Allah jadikan terus menerus akan tetap eksis dakwah al-sunnah karena dibangun di atas ketakwaan kita dan kesederhanaan kita dan peluh-peluh kita maka bisa menjadikan amal jariah. Dan yang kedua ilmu yuntafa'u ilmu yang bermanfaat baginya dan ini poin pendalilannya bahwa 537 hadis jika diamalkan oleh orang-orang yang datang setelahnya mulai dari zaman sahabat diamalkan oleh para sahabat di zamannya dan tabiin, itbal tabiin sampai kepada kita dan next generation sampai hari kiamat maka berapa pahala dari hadis-hadis Ali yang kita amalkan di antaranya hadis ini. Dan siapa yang menginginkan hatinya menjadi baik dan hilang panas-panas hati, penyakit-penyakit hati, melaksanakan puasa tiga hari. Maka jika ada orang yang melaksanakan puasa tiga hari, puasa ayamil bid dikarenakan hadis Ali ini dia meninggal dan dia mendapatkan pahala sesuai hadis tadi. Maka inilah dari keutamaan Ali radhiyallahu anhu dan masih banyak. Di antaranya keutamaan dia dia adalah akan memimpin peperangan yang diberikan bendera sebagai panglima perang yang akan menjatuhkan kelompok Yahudi di Khaybar. Dan seperti hadis yang masyhur yang mana hadis ini mutawatir alaih disebutkan dari berbagai sahabat di antaranya dari Salamah radhiyallahu anhu bahwa Ali radhiyallahu anhu di saat perang Khaybar dalam keadaan sakit romat, sakit mata. Kemudian dalam keadaan sakit dalam beberapa hari dia dalam keadaan sakit maka dikatakan oleh Nabi, saya akan mengutus seseorang yang menjadi pemimpin esok hari. Di saat dia berkata, di malam hari. Yang mana, la'atiyanna rayata hoda. Aku akan memberikan amanah menjadi panglima perang, membawa bendera ini, bendera la ilaha untuk menghancurkan Khaybar, menghancurkan Yahud, yang mana orang yang dipilih besok ini kata Nabi, Rajulun yuhibbullah wa rasuluh, dia itu orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya, yaftahu alaihi yang akan menjadi pembuka bagi Islam dan kaum muslimin menghancurkan benteng dari Yahud di Khaybar. Maka disebutkan oleh para sahabat sanahnu najuha. Maka semua orang ingin. Karena permasalahannya bukan menginginkan kursi. Menjadi pemimpin. Dan banyak uang. Dan bisa korup sana sini. Bukan, permasalahannya bukan itu. Dia menjadi pemimpin perang. Bukan menjadi gubernur, bupati, ataupun bahkan number one di Indonesia. Bukan. Mati urusannya. Jihad. Diberikan bendera memimpin peperangan melawan Khaybar, melawan Yahud di Khaybar dan akan menghancurkan mereka. Dan yang menjadi poin orang ini dicintai Allah dan Rasulnya. Itu yang membuat para sahabat semuanya ingin dirinya. Bukan masalah menjadi pemimpin, duduk di kursi pemimpin, bisa mendapatkan uang dari mana-mana, bukan. Adapun permasalahan itu para sahabat jauh dari permasalahan dunia. Ini perang jihad mati seperti itu. Maka akhirnya semua orang mengharapkan. Di saat besok paginya, semua orang mengharapkan siap dengan kalau sekarang baju kevlar, kalau dulu baju perang dari besi dan mikfar, penutup dan senjata yang lengkap, siap jadi pemimpin. Maka siapa yang dipilih yang tidak hadir di situ? Aina Ali. Mana Ali? Ya Rasulullah, Ali sakit sudah beberapa hari, Ramad panggil ke sini. Bagaimana Rezeki itu datang tidak diduga-duga. Bagai durian runtuh. Maka Ali radhiyallahu anhu yang tidak berpikir dia ingin menjadi pemimpin. Mungkin dia tidak mengetahui apa yang Nabi ucapkan di malam itu. Akhirnya dia dibangunkan dari ranjangnya seperti itu di beberapa riwayat datang kemudian apa yang terjadi dengan kamu? Aku sudah beberapa hari roman, sakit matanya, tidak bisa melihat. Maka diberikan doa oleh Nabi dan sembuh seakan-akan tidak pernah sakit. Kemudian diberikan bendera kepemimpinan, kemudian menghancurkan Yahud di Khaybar. Inilah dari keutamaan Allah anhu dan banyak yang lainnya. Maka kita cukupkan dari keutamaan beliau karena waktu singkat maka kita masuk kepada hadis yang setelahnya. Maka hadis Ali pun naik kepada derajat yang sahih dan dia mengukuh lahu hukmu rafa. Mauquf dari ucapannya dia tetapi hukumnya seperti ucapan Nabi. Berpindah kepada hadis yang terakhir, hadis Abi Hurairah. Bahwa Nabi Muhammad saw alaihi wasallam bersabda, Aksiyam junnah fala yarqu fala yarqu wala yadhal Wa in imra'un Usata aw satamahu falyaqul inni sha'imun inni sha'imun marratain. Yang maknanya dari Abi Hurairah dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bahwa orang yang berpuasa itu tidak boleh dia itu yakut dan tidak boleh dia itu yajhal. Apa maknanya telah kita lewati di pelajaran yang lalu? Yakub dari ucapan-ucapan yang buruk dan keji dan dia jahal mencela dari segi akal seperti kamu ini bodoh kamu ini adalah otak lobster bukan otak udang aja otak lobster dan begitu pun lapis lapis yang lain maka jika ada orang yang mengajak untuk bertengkar ataupun lahu maknanya mengajak untuk saling berkelahi maka cukup untuk mengatakan ini imun, ini imun dua kali dari sini mana wajah pendalilan indah Febri hubungan kita bahwa keutamaan puasa adalah mentarbiah, mendidik, mentraining hati menjadi baik. Di sini mana pendalilannya? Hah? indah yang Hmm. Baik. Maknanya bagaimana pendalilannya? Maknanya orang yang berpuasa mempunyai akhlak yang baik. Pertama, walayarkus walayadhal. Maknanya dia tidak aggression. Maknanya dia tidak memulai. Orang puasa memulai mencela temannya, memulai memukul temannya. Dia tidak aggression. Dan yang kedua, Ila qatalahu Abu satamahu bika ada orang lain yang ingin memukul dia ataupun mengejek dia, di sini pun dia self defense dengan mengucapkan imun. Bukan di sini dia tidak agresor yang pertama membuat keonaran, tetapi jika orang pun membuat keonaran kepada dia, tidak dia balas, tetapi cukup imun. Sudah selesai. Kamu mau bertengkar dengan saya dan mencela saya, saya tidak akan balas. Kamu memukul pipi saya kanan, silahkan pipi kiri saya orang yang berkuasa. Maka ini masuk kepada mana? Pelatihan dari akhlak yang baik. Di mana dia bersabar. Aku orang yang berkuasa. Maka di sini menjadi pendalilannya jelas bahwa orang yang berkuasa tidak agresor memulai walayarfuk walayajar dan juga self defense dengan mengatakan anak imun bukan dia tidak memukul duluan, tetapi kalau dipukul, dia langsung mematahkan kakinya. Atau masuk elbow, kemudian dikasih mawasi jeri dan sebagainya, patah tulang rusuknya. Tidak. Maka dia juga self defense dengan mengatakan ini soin. Ini dari akhlak yang mulia dan hadis ini dari Abi Hurairah telah terdahulu. Hadis ini telah terdahulu di pembahasan yang terdahulu. Maka hadis Abi Hurairah itulah pendalilannya jelaskan, Paham ya Febru? Mana wajah pendalilan sekarang? Pendalilannya jelas. Dan hadis ini hadis yang kelima dan derajatnya mutafakun alaih. Kemudian sekarang wajah pendalilannya sudah jelas, tidak usah diulang lagi. Sekarang kita masuk kepada bab yang setelahnya. Masih ada waktu kan? Hmm? Baik. al atau Rabi'atul Akhra Terutama yang ke-14 Asyam sababul farq di dunia Qoblal akhir. Dari keutamaan orang yang berpuasa maka puasa itu menyebabkan orang yang melaksanakan amalan ini bahagia di dunia sebelum di hari akhir. Dan pendalilannya pun telah lewat. Yang masyhur hadis Abi Hurairah yang terulang di mana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Abi Hurairah, "Fala ini farhatan." Nabi Muhammad SAW berkata, untuk orang yang berpuasa itu dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbihi. Kebahagiaan di saat dia masuk waktu untuk berbuka. Dan yang kedua, kebahagiaan di hari akhirat kelak akan melihat wajah Allah karena orang yang berpuasa akan masuk surga. Dipanggil dari pintu rayyan seperti di hadis Sahih Ibnu Sa'ad dan yang lainnya hadis Abi Hurairah dan masuk kepada surga dan nanti akan farhatun indalikwa irobik di saat dia di surga melihat wajah Allah seperti di hadis Suhail ibn Sinan dan juga dari ayat-ayat Al-Qur'an kan wujuhu yawma idin nadhirah ila rabbihan nadhirah dan juga biladina ahsanul husna wa ziyadah yang telah kita lewati di pelajaran al akbar As-Sahihah fi ru'yatillah. Maka mana yang pendalilannya di sini? Nah, jelas di sini. Siapa yang bisa jawab? Aiman. Mana wajah pendalilan dari bab yang kita pelajari di hadis ini mana lapor pendalilan? Abdul Rahman. Hmm? Aina wajib dalala. Muhammad. Mana wajib pendalilan? Rafiq. Jadi orang yang fakih bisa sekarang. Jadi ya, disebutkan untuk orang yang berpuasa dua kebahagiaan. Kebahagiaan di saat yang pertama di saat berbuka. Ini dia poin pendalilan. Di dunia ini orang yang berpuasa bahagia di saat berbuka. Coba kita lihat di hari Senin dan Kamis. Alhamdulillah saudara-saudara berpuasa bersama berbuka bersama. Kita lihat wajah-wajah mereka sumringah di saat mendekati adan. yang satu mendekat botol dari SPR-nya, yang satu siap-siap tangannya, akan merogoh sambusa dan satu lagi yang siap makan apa kecuali satu yang wajahnya agak murung kebagian jadwal adan <laughs> satu adan dulu orang lain pada makan alhasil kebahagiaan tergambar di wajah mereka dan ini seperti ucapan lagi Lisa ini perhatian orang yang berpuasa itu bahagia di saat berbuka ini poin pendalilannya di dunia. Adapun nanti di hari akhirat melihat Allah itu di pendalilan yang terdahulu. Penyebab masuk surga berisi dalam hadis ini karena akan melihat wajah Allah dan melihat wajah Allah di surga. Salah lewat. Namun di sini mana pendalilannya di dunia dia akan bahagia di saat waktu berbuka. Lalu emang kalau waktu berbuka kenapa kok bahagia? Nah, apa yang menjadi penyebab di sini? Disebutkan kembali kepada dua perkara. Pertama yang pertama al-farah at-tabi'i. Dia bahagia yang tabi'i, yang secara nalar dan pansa indera. Kenapa? Dalam keadaan haus, dalam keadaan lapar, seperti santri-santri di sini haus lapar belajar tiap eh, hari sehari penuh, kemudian berbuka senang dia. Maka ini dari sisi yang pertama al-farah tabi'i, di di saat Allah mengharamkan jika puasa Ramadan ataupun di saat puasa Senin Kamis. Allah menyenangkan kepada mereka untuk tidak makan dan tidak minum. Dan mereka ada yang main bola. Dan di antara mereka ada yang terus melaksanakan murajaah sampai haus dan lapar. Kemudian Allah bukakan limit kepada mereka sekarang waktu berbuka. Maka senang dari segi kami Dan bagi para Bapak-bapak mungkin juga yang rindu kepada istrinya, sabar dia melihat istrinya hanya dilihat, barang yang antik dilihat saja, tidak dipegang dan sebagainya. Setelah maghrib, waduh ngajar. Setelah hajar, balas dendam. Maka senang juga dia. Alhasil itulah kesenangan dari orang-orang yang berbuka dari segi fitrah, tabii di mana dia diharamkan ataupun disunahkan oleh Allah untuk menahan hawa nafsunya kemudian dengan batas limit adan maghrib dia mengejawantahkan hawa nafsunya makan minum dan syahwat kepada istri-istrinya ini dari segi kebahagiaan saat yang ini dan yang kedua saat <clears throat> dari segi dini apa makna dari segi dini saat dari segi dini di saat dia menyelesaikan tugas ibadah maka dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, jika dia menyelesaikan peribadatan karena mengharap roja pahala yang besar dari Allah, maka dia akan merasa puas. Seperti antum sekarang bekerja batu bata, selesai dari satu semen, dua semen, puas atau tidak? Puas kan? Pertama mendapat gaji, <laughs> kedua hasil karyanya bagus, tidak yang pecah dan sebagainya puas. Begitupun di sini puasa. Dia seharian lapar dan haus, kemudian dengan maghrib itu dia berbuka, maka kebahagiaan kalau tadi yang pertama secara tabiat dihalalkan bagi dia apa yang tadinya diharamkan dan yang kedua di sini kebahagiaan telah menyelesaikan ibadah kepada Allah. Maka para muslimin terutama sunnah yang tadi itu telah mengharapkan roja dari Allah, harapkan pahala-pahala dari Allah, dia itu senang. Ya Allah, kabulkanlah puasa saya. Di mana saya tadi siang lelah, capek. untuk ya Allah, aku menahan dari lapar dan haus. Maka di saat maghrib masuk, selain bahagia makan dan minum, juga di hatinya lega. Karena apa? Allah akan membalas pahala yang besar. Seperti dalam hadis Abi Hurairah yang mutafakun alaih. Fa'inat siyamun li wa ana azibih yada syahwatahu wa ta'amahu wa syahwatahu li ajli maka kata Allah kuasa itu untukku di mana Bani Adam menahan lapar haus dan syahwat kepada istrinya untukku wa ana ajibih bab yang terdahulu dimasukkan kepada bab pahala yang besar maka aku akan melipat gandakan lebih dari antara 10 sampai 700 yakni apa bisa jadi 1 juta kali lipat bahkan satu miliar kali lipat dan satu miliar kali lipat itu urusannya di sisi Allah tergantung kepada keikhlasan dan beratnya ujian di saat dia sedang berpuasa sunnah ataupun wajib dari puasa-puasa Ramadan dan yang lainnya. Maka inilah dari hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang berpuasa di dunia, dia bahagia di saat berbuka. Selesai atau kita tambah? Selesai ya. Maka dengan ini selesailah pembahasan tentang keutamaan puasa Ramadan dan juga puasa yang lainnya. Dan insya untuk pelajaran yang akan datang kita tutup dengan keutamaan yang ke-15. Sekarang sudah selesai 14 keutamaan. ونقف إلى هنا وجزاكم الله خيرا والمؤذن يؤذن وبارك الله